ini muallif rahimahullah memasukkan pula tentang bab iman yaitu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi rasul termasuk hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah mengimani segala macam bentuk berita yang benar dari berita yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. telah disebutkan oleh penulis tentang beberapa contoh berita berita nabi yang tentunya berita-berita tersebut sangat membutuhkan yaitu sejauh mana kejujuran iman kita sehingga dengannya kita membenarkan berita berita tersebut Terakhir yang telah kita bacakan ialah perihal Ya'juj wa Ma'juj. Perihal Ya'juj wa Ma'juj. Di mana perihal Ya'juj wa Ma'juj dan muallif juga telah menyebutkan dalam hal ini juga Syekh Al-Nuthaimin rahimahullah dalam syarahnya menyebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj huma ummatani min Bani Adam. Mawjudatan. Bahwa perihal Ya'juj wa Ma'juj ini keberadaannya ialah merupakan Bani Adam. Keberadaannya mereka itu dari Bani Adam. Yaitu keturunan daripada Bani Adam dan telah ada hal itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah adapun Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan secara khusus meskipun di dalamnya global adalah pada akhir-akhir surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-93 dan 94 di mana ketika dzulkarnain Allah Azza wa Jal berikan kemampuan untuk melakukan yaitu perjalanan ke negeri belahan timur maupun barat hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman Lalu sampailah di satu tempat yang dikatakan antara dua bukit, yaitu yang dikatakan lembah, satu kaum yang mereka itu la yakaduna yafqahuna qawla. Hampir-hampir pembicaraan mereka itu tidak bisa difahami. Hampir-hampir apa yang mereka bicarakan yaitu pengucapan-pengucapan itu tidak bisa difahami. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di mana mereka berkata qalu yadal qarnain inna yajuj wa majuj mufsiduna fil ardh. Mereka mengatakan wahai Dzul Qarnain bahwa sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu satu kaum yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'al laka kharjan ala an taj'al au an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Lalu mereka mengatakan bahwa maukah akan kami berikan kepada Anda yaitu upah pembayaran seandainya engkau jadikan antara kami dengan yang wa Ma'juj itu sebuah dinding. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> menyebutkan dalam hadis yang sahih yang disebutkan dalam bab ini bahwa yaqulullah yaumul qiyamah <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam pada hari kiamat Ya Adam kum wahai Adam bangkitlah fab'ats bi'san nar min dzurriyyatik Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengatakan kepada Adam, "Keluarkanlah, bangkitkanlah anak cucumu yaitu keturunanmu yang mereka itu barakallahu fikum cucu orang-orang yang telah digiring masuk ke dalam an-nar manusia yang dikatakan cucu daripada Adam alaihissalam tetapi mereka orang-orang yang dikatakan bi'thanar orang-orang yang digiring dan dimasukkan dalam neraka ila anqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sabda Nabi yaitu qauluhu abshiru fa inna minkum wahidan wa min yajudu majuj alfa dan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menyebutkan bahwa kabar gembira dari Allah Azza wa Jal kepada Adam alaihissalam satu yang masuk ke neraka dari kalian tetapi Ya Ya'juj Ma'juj itu seribu perbandingannya. Jadi satu banding seribu akhrajahu fi sahihain. Demikian pula khurujuhum alladhi yakunu min asyrati sa'ah lam ya'ti ba'du. Adapun terkait dengan hadis yang e, telah disebutkan oleh para ulama bahwa termasuk tanda-tanda akan keluarnya akan keluarnya yaitu Yajuj Ma'juj yang mampu merobohkan dinding benteng yang pernah dibuat oleh Dzulqarnain e, maka ini belum terjadi yaitu mereka itu akan keluar dalam kondisi e, eh, Baratawafikum berbondong-bondong dengan cepatnya mereka itu dari arah ketinggian menuju ke tempat yang rendah tetapi kejadian ini belum terjadi namun sebagaimana disebutkan bahwa walakin diruhu. adapun tanda-tandanya kata asy-syarih barakallahu fikum wujidat fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adapun tentang tanda-tanda bahwa akan keluar itu telah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tandanya telah ada. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan akan keluarnya cucu Majuj ini bukan perihal yang dikatakan apa? Dongeng, cerita yang dikatakan hanya hikayat atau dongeng atau barakalafikum kalau diistilahkan hanya legenda saja tidak istilah legenda kan biasanya ada sesuatu lalu dibuat bagaimana cerita itu mengikuti alur e, peninggalan-peninggalan kan begitu ya ada pohon kemudian merunduk bentuknya baru kemudian oh ini dulu sumpah serapah dari orang kampung ini ada orang jahat lalu disumpai jadi pohon seperti ini kan legendaris begitu ya sungguh dalam Islam bukan demikian karena yang bercerita ialah dalam hal ini kitabullah dan kita mengenal kitabullah apa? Sifatun min sifatih. Al-Quran merupakan salah satu sifat Allah yang tidak diliputi oleh apa? Keaiban maupun kekurangan tanpa ada cacat. Karenanya para ulama menyebutkan sebaik-baik kisah dalam hal pemaparannya itu tentunya kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Penuh dengan apa? Ada penuh dengan susunan kata-kata yang di situ mengandung makna yang sangat dalam. Kita kembali bahwa adapun pertanda yang menjadi tanda akan keluarnya dikatakan bahwa diruhu wujidat fi ahdin Nabi sallam faqad thabata fi sahihaini anna Nabi sallam qala futihal yauma e, min radmi ya'juj ma'juj. Pada hari ini kata beliau telah terbuka dinding telah terlobangi dinding juju Ma'juj mitla habih Lalu beliau pun mengatakan seperti ini. Qala wa halaqa bi asba'ihi al-ibham wallati tadiha Lalu Nabi menyebutkan melingkarkan, yaitu membuat apa lingkaran jari yang dikatakan ibu jari dengan yang di sebelahnya, yaitu apa? Jari ibu jari dengan jari telunjuk. Demikian kata beliau telah terlobangi pada hari ini yaitu dinding barakalafikum yang kokoh yang kuat sebagai penghalang Ya'juj wa Ma'juj dari membuat kerusakan di muka bumi seperti ini kata Nabi. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan manakala mereka telah berusaha dan matahari tenggelam pun kembali lubang tadi tertutup dan begitu setiap harinya dan begitu apa? setiap harinya. Fabarakallahu dan ini semua berita e, merupakan perkara yang harus kita benarkan karena sumbernya ialah dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mungkin akan mengatakan jika secara teori bahwa satu harinya pun bisa membuat lubang seperti ini mestinya pada jumlah sekian puluh tahun telah apa? roboh dan terlubangi sehingga mereka bisa keluar. Tetapi seperti dalam riwayat yang lain bahwa setiap kali mereka mampu melubangi tersebut, maka ketika tenggelam matahari kembali seperti sedia kala. Kemudian <clears throat> disebutkan pula dalam qaulu ta'ala hatta idza futihat ya'juj majud ketika dinding demikian pula pembatas tembok yang kokoh yang dengannya Allah bukakan ya cucu untuk keluar yaitu dengannya akan dihancurkan dan roboh bahwa keluarnya mereka itu wahum min kulli hadabin yansilun mereka itu dari tempat ketinggian dalam kondisi meluncur dengan cepatnya dengan cepatnya dan dikatakan waqtarabal wa'dul haq dan tentang perkara janji Allah itu benar dan telah dekat adanya. Demikian pula hadis yang disebutkan dalam bab ini bahwa Nabi SAW juga mengatakan inna lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayatin bahwa tidak akan terjadi hari kiamat atau kiamat tidak akan terjadi hingga kalian menyaksikan sepuluh tanda-tanda yang menjadi tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Qala fadzakara ad-dukhan lalu disebutkan di situ adanya uh, asap demikian pula uh, ad-dajjal adanya dajjal yang sebagian pembahasannya juga telah kita singgung demikian pula ad-dabah adanya ad-dabah yang dikatakan binatang binatang yang bukan sembarang binatang yang dikatakan binatang melata yang akan berbicara dan semua tadi merupakan pertanda menjadi salah satu tanda sekian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di e, dunia ini. Demikian pula tulu syams min maghribiha akan terbitnya matahari dari arah barat yang kita mengenal bahwa terbitnya matahari dari arah timur. Demikian pula nuzulu Isa e, ibni Maryam dan turunnya Isa bin Maryam Demikian pula Ya'juj Ma'juj dan salah satu khusufin akan terjadi tiga tempat yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala khasfun fil masyriq atau khasafun fil masyriq wa khasafun fil maghrib wa khasafun bi jaziratil arab akan terjadi tempat-tempat yang ditenggelamkan satu tempat yang berada di daerah barat di daerah timur demikian pula di sekitaran daripada negeri Arab wa akru dhalik narun takhruj min atau min al-Yaman takrudun nasa ila mahsyarihim dan yang terakhir ialah akan adanya api yang muncul dari Yaman yang membawa mereka ataupun menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis diriwatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula waktu satu fi hadis An-Nawas ibn Sam'an. Hadis An-Nawas bin Sam'an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi Isa bin Maryam ba'da qatlihi dajjal yaitu kisah yang disebutkan pada fikum uh, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawas bin Sa'an setelah uh, Isa bin Maryam itu membunuh dajjal membunuh dajjal yaitu tentang kisah Ya'juj Majuj qala fa bainama huwa kadhalik id auhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li di nusrah mungkin wallah alam saya tidak me, sempat membandingkan yaitu kitab-kitab yang mungkin beredar tertulis di situ sesungguhnya yaitu kata Allah Azza wajalla aku wahyukan kepada Isa bahwa aku telah mengeluarkan hamba-hambaku hamba-hambaku yang dikatakan la yudan di ahadin bi qitalihim dalam Sahih Muslim dalam Sahih Muslim itu dengan lafaz la yadani dengan lafaz la yadani di ahadin bi qitalihim la yadani e, bi qitalihim li ahadin bi yaitu tidak ada yang mampu dengan kekuatan-kekuatan tangan mereka itu untuk membunuh mereka tidak ada satupun yang mampu dengan tangan-tangan mereka itu untuk membunuh mereka. Yaitu siapa ini? Tentang Yajuj Sumajud. Barakalakikum. Maka dikatakan la Layadani. la yadani eh, li ahadin Kemudian Nabi SAW Barakalakikum. melanjutkan tentang dalam hadisnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata Qala faharriz ibadi ila tur. Faharriz ibadi ila tur. Bawalah. Bawalah hamba-hambaku itu ke bukit tur. Ke bukit tur. Qala Fayab'asullahu ya'juj ma'juj. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus yaitu mengeluarkan Yajuj Majuj mengeluarkan Yajuj Majuj wahum min kulli hadabin yansilun seperti yang tersebut pada ayat Al-Anbiya tadi bahwa mereka itu keluar dalam kondisi dari tempat ketinggian ke tempat yang rendah dalam kondisi cepat sekali turunnya cepat sekali apa turunnya qala fayamurru awailuhum ala buhairah mungkin kita sedikit e, melihat kepada apa yang tersebut dalam konteks yang ada dalam saya Muslim. Lalu mereka melewati sebuah telaga yang dikatakan Tobariyah. Melewati sebuah telaga danau yang namanya Tobariyah. Kalau fayashrabuna ma fiha, lalu seluruh air yang ada di danau Tobariyah tadi diminumnya. diminum oleh apa? Kelompok yang barisan pertama keluar dari lembah yang dahulu dibuat oleh siapa? Dzulqarnain sebuah dinding yang dengannya mereka tidak bisa keluar. Qala fayamuru akhiruhum fayaqulun <clears throat> lalu rombongan yang terakhir pun melewati danau tersebut. Fakatkan lebih bihadhihi maratan ma'an atau maratan ma'un. Kata mereka, dulu di tempat ini ada air ada air. Qala fa yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuh. Maka Nabi Isa dan sahabatnya terkepung. Nabi Isa dan sahabatnya terkepung. Hatta yakuna ra'sa thaur li ahadihim khairan min mi'ati dinar sampai-sampai dikatakan permisalannya bahwa hari itu dikatakan satu kepala sapi lebih baik bagi mereka ketimbang seratus dinar di ahadikum al-yawm ketimbang yang kalian miliki pada hari ini. Qala kabu Nabiullah Isa wa ashabuh. Kemudian Nabi Isa dan sahabatnya tiada lain kecuali mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Qala fayursilullahu alaihim an-naghafa. Yaitu yang dikatakan bahwa uh, an itu ulat yang ada pada hidung barakalatikum onta. Di sebagian hewan itu kadang-kadang di sana ada hewan-hewan yang mereka itu hidupnya pada hewan-hewan besar. Ya. Seperti kita lihat pada kutu ya, kerbau karena ada kutunya demikian. Ini jenis ulat yang dikatakan pada asalnya dia hidup di hidung. Sebagian demikian dalam mensyarahkan. Qala fayursilullah alaihim an fi riqabihim. Ulat-ulat itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dan menempel pada apa? tengkuk-tengkuk mereka. Pada tengkuk-tengkuk mereka. Qala fayusbihuna farasa. Al-farasa dikatakan ialah e, qatla. Akhirnya mereka pun menjadi makhluk-makhluk yang terbunuh. berkelimpangan. Akhirnya mereka menjadi makhluk-makhluk yang terbunuh bergelimpangan. Kamauti nafsin wahidah. Dan matinya itu seperti satu jiwa. Cepat begitu. Jadi bareng. Eh, dikatakan. E, kanafsi Eh, wahidatin atau kamauti nafsin wahidah. Thumma <clears throat> yaqbitu Allah Isa wa ashabuhu ila al-ard atau na'am eh, yahbitu Nabi Allah Isa wa ashabuhu ila al-ard fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu dikatakan di situ eh, qauluhu zahamuhum kalimat zahamuhum wa natinuhum zahamuhum wa natinuhum lalu ketika barakawafikum Nabi Isa dan para sahabatnya itu turun ke bumi tempat-tempat yang dahulu dikuasai oleh Yajuj Majuj tidaklah satu jengkal dari tempat yang ada tadi kecuali berkelimpangan mayat-mayat Yajuj wa Majuj. Yajuj wa Majuj. Yang membuat bau yang luar biasa pak busuknya. Yang dikatakan bau yang tidak sedap atau dikatakan bangkai. Qala fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah. Kemudian tiada lain kecuali bagi Nabi Isa dan para sahabatnya pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala fayursilullaha atau fayursilullahu tayran ka'naqi al-bukht. Kemudian Allah pun mengutus, mengirim yaitu pasukan berupa burung yang besarnya seperti punuk-punuk onta. Besar seekor burung tadi seperti punuk daripada onta. fatahmiduhum fatatrahuhum haitsu Allah Lalu diangkatlah jasad-jasad bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj tadi dan dibuanglah sekehendak yang Allah Azza wa Jal kehendaki summa yursilullahu matara kemudian lafaz yang berikutnya yang sampai di situ e, barakallahu syarih menukil tetapi kelengkapan dalam saya muslim ialah setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim hujan mengirim apa hujan. Qala la yakunna la yakunna minhu yambutu madarin wala wabarin. Dan barakallahu atau la nam la yakun minhu baitu madarin wala wabarin. Dikatakan la yakunna minhu la yakunna minhu ay la yamna. La yamna bermakna tidaklah mempengaruhi curah hujan yang lebat tadi, rumah-rumah yang dikatakan walaupun terbuat daripada bata tetapi tanah liat, tanah yang keras. Tanah yang liat, tanah yang keras. Kita mengenal barakallahu fikum tentang uh, konstruksi daripada bangunan-bangunan yang uh, berada di daerah Timur Tengah itu pada bangunan-bangunan awal ialah hanya sekedar apa? batu tanah batu kalau kita mungkin dikatakan batako atau batu merah tetapi tidak dibakar bentuknya hanyalah apa bentuknya hanyalah dicetak kemudian ditata tetapi dikatakan e, bata-bata yang tadi yang sangat kuat tadi tidaklah terhalangi ataupun termadaratkan dengan turunnya hujan tadi. Qala fayaqsulul arda kemudian bumi dicuci bumi apa dibasuhi ataupun dicuci dengan air hujan yang cukup lebat tadi hatta yatrukaha kazulabah dikatakan sebagian kazulakah dikatakan kazulafah atau kazulakah thumma yuqalil ardi imbiti samaruki kemudian dikatakan bahwa tidaklah tertinggal daripada bumi tadi dikatakan kazulah atau kazalaqah. Ada yang mengatakan bahwa dia seperti nampan yang bersih, ada pula dikatakan bahwa dia itu seperti tambungan bak mandi yang sangat bersih. Ada pula yang mengatakan yang lain karena tadi bersihnya daripada bumi yang disirami oleh air hujan tadi. Lalu dikatakanlah kepada bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai bumi, tumbuhlah. Tumbuhlah darimu tanaman-tanaman yang di situ membuahkan hasil yaitu buah-buahan. Waruddi barokatiki atau barokataki dan kembalikanlah barokah-barokah yang ada pada semula. Kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki namanya bumi itu kalau kemudian Allah kehendaki dengan kucuran hujan itu akan menjadi apa? Bumi yang bisa ditanami dan keluar barokahnya. Qala fa yawma idin ya'kulul al-isabah minar rumanah. Di hari itulah ya setelah barakallahu fikum semula bumi dipenuhi dengan bangkai-bangkainya Ya'juj Majuj. Kemudian diangkatlah oleh burung yang dikatakan besarnya seperti punuk-punuk onta. Kemudian barakallahu fikum Allah kirimkan hujan yang dengannya bersih tanpa ada bekas pun maka dikatakan dikatakan kazulakah atau kazulafah seolah-olah nampan yang sangat bersih, yang putih, e, kemilauan. Kemudian setelah itu Allah perintahkan wahai bumi, keluarkanlah yaitu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang berupa buah-buahan. Demikian pula keluarkanlah tanaman-tanaman yang bermanfaat dan keluarkanlah barokahmu. Di hari itulah kemudian dikatakan isabah yaitu jumlah masyarakat ataupun manusia yang cukup banyak itu mereka menyantap rumana yang dikatakan buah delima. Mereka menyantap buah delima. Kita tidak membayangkan membutuhkan buah delima seberapa jumlahnya kalau yang memakan itu jumlah manusia yang luar biasa pula. Demikian pula wayastadilluna eh, biqahafiha sampai-sampai dikatakan mereka itu bernaung saking besarnya ada yang tahu tentang delima Hah? minimal melihat baik mungkin melalui media atau yang paling bagus kalau sudah pernah makan dan mengelupas ya. ada yang pernah makan delima pernah ya gimana cucut manis. Itu kalau mungkin belum masak ya. <laughs> Jadi kalau masak kan Masya Allah ya. Buah delima. Jadi kelopak. Kelopak isinya tadi. Kelopak isinya itu dipakai berteduh oleh mereka. Antum nggak bayangkan kan? Jadi buah delima kan dibungkus oleh kelopak. Jadi biji-bijinya dibungkus oleh kelopak. Ya mungkin gambaran yang juga mudah mungkin seperti apa kalau buah-buah yang ada sekarang kita manggis kan gitu ya manggis itu kan di ada biji-bijinya kan ditutup oleh apa kelopaknya begitu ya nah ini delima nah, dikatakan bahwa kelopak kulit luar yang membungkus biji-biji dipakai berteduh oleh mereka tidak membayangkan ya namanya berteduh ya kalau sekedar kecil dipakai begini namanya bukan berteduh ya diletakkan di atas kepala kan begitu ya apa maknanya bukan besar. Apa maknanya? Barokahnya tadi kan begitu ya. Barokahnya tadi sampai buah delima kelopak kulitnya itu bisa dipakai berteduh. Aku nggak bayangkan nah, jenis delima bangkok mana yang seorang bisa menanamnya kan begitu ya. Dipahami tidak ini? Barokah tadi yang kata Allah Azza wa sebutkan apa? <clears throat> Inbiti samarati wahruji tadi kan begitu ya. Keluarlah berkah-berkah yang ada di bumi tadi. Bahkan barakallahu fikum sempat juga dikisahkan di zaman-zaman keadilan, <clears throat> zaman-zaman keadilan <clears throat> kata Ibnu Qayyim rahimahullah <clears throat> sampai ada biji yang namanya biji gandum. Biji gandum itu kan tak ubah ataupun tidak jauh berbeda misalnya kayak dengan kita seperti mungkin biji beras yang dikatakan gabah kan gitu ya. Itu dikatakan besarnya sebesar daripada biji kurma. Atau nggak bayangkan seandainya beras per bijinya itu seperti apa? Seperti biji kurma. Jadi masa itu tidak perlu pakai apa cupa atau takaran gelas. Dihitung saja. Ini mau masak lima biji atau empat biji kan begitu ya? Ya tidak. Kalau pesen nasi, Bu, pesen nasi berapa? Anu, eh, dua centong? Enggak, lima biji aja kan begitu ya? Kalau beras tadi bijinya seperti itu. Dan tertulis, Hadhihi yang butuh fi zaman adil. Sampai ada yang tertulis buah ini pernah tumbuh di masa keadilan. Di masa apa? Keadilan. Saya tidak promosi untuk kemudian bergabung dengan partai keadilan tidak. Tetapi zaman keadilan bukan dengan sebuah partai bukan. Zaman keadilan dipimpin oleh orang-orang yang adil, oleh orang-orang yang adil. Begitu dikatakan dalam hadis <clears throat> bahwa mereka itu bernaung dengan kelopak-kelopak yang tadi dikatakan buah delima. Wa yubarik eh, fi raml wa yubarik hatta anna laqha al ibil taktafi alfi am al nas Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang barokahnya yaitu lakah. Lakah itu onta yang sudah mendekati dikatakan masa-masa kehamilan yang dia penuh dengan air susunya. Satu ekor onta itu bisa diminum oleh fi'am. Jumlah manusia yang luar biasa banyaknya. Walaupun di bawah tadi. Di bawah jumlah yang dikatakan barakawafikum al-isabah. Isabah itu jumlah yang paling besar. Turun kepadanya apa? al-fi'am. Kemudian yang berikutnya walakhah min al-baqar taktafi uh, al-qabilah min nas Yang kedua atau yang berikutnya yang ketiga eh, susu yang diperah dari seekor sapi yang dikatakan lakhah yaitu seekor sapi yang dia itu telah menyimpan air susu menyimpan air susu yang dikatakan masa-masa menuju kepada kehamilan atau masa-masa menuju kepada kelahiran, satu ekor sapi cukup dipakai minum satu kobilah. Satu kobilah ini kalau bahasa kita apa ya? Satu suku kan begitu, ya, kepala suku. Tidak membayangkan. Kemudian barakallahu fikum min eh, minal ghanam takfi al fakhdhu atau al min minan nas. Sebagian mengatakan bahwa kalimat Eh, di sini yang dikatakan al fakhru itu kalau kepada a'dha kepada yang dimaksud dengan kalimat yaitu anggota tubuh yaitu badan yang dalam hal ini kepada paha maka bisa dikas atau bisa diharokati dan bisa disukun al-fakhdhu atau al fakhiru tetapi kalau bermakna kepada e, keluarga besar kalau tadi kan qabilah ini mengecil lagi kepada keluarga besar yang dikatakan al-fakhdhu minan nas itu Kambing, <clears throat> kambing yang berapa wafikum, dia posisinya sudah mendekati kepada masa melahirkan kemudian terkumpul padanya susu yang bisa diperak, itu cukup dipakai minum keluarga besar keluarga besar yang menunjukkan kepada barokah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Qala fa bainama wa kadzalik setelah berbagai macam barokah-barokah tadi Allah munculkan dan berbagai macam kenikmatan itu dirasakan id rihan tayyibah fatakhudahum tahta abatihim kemudian Allah pun mengirim angin sepoi-sepoi yang bagus angin yang harum angin yang baik kemudian lewatlah di bawah ketiak-ketiak mereka angin tadi e, menerpa di bawah ketiak-ketiak mereka kemudian fatakbidu ruha kulli mu'min dan dengan tiupan angin yang melewati di bawah ketiak mereka itu pun kaum mukminin mati ataupun meninggal semuanya. Subhanallah, sebuah kondisi yang di situ sangat barakallahu fikum e, membuat e, keadaan yang betul-betul Allah Azza wa Jal menunjukkan tentang kekuasaannya bahwa manusia itu diwafatkan dan meninggal hanya sebab yaitu tatkala mereka itu diterpa dengan angin yang bagus yang melewati ataupun yang mengena pada bawah bagian ketiak mereka. Demikian dikatakan eh, fataqbitu ruha kulli mu'min wa kulla muslimin. Di eh, dengan angin tiupan tadi maka diwafatkanlah, digenggamlah atau dimandikanlah setiap roh mukmin dan muslim. Qala fayabqa syirarun nas tetapi tersisa, terlewati dari angin tadi dan tidak mengenai orang yang terjelek di masa itu. Yang tersisa ialah manusia-manusia yang terjelek di masa itu. Qala fataharajuna fiha taharujal uh, khumri Lalu mereka pun melakukan perbuatan keji sebagaimana keledai melampiaskan yaitu e, birahinya kepada keledai yang lain yaitu keledai jantan yang dengan bebasnya mereka itu melakukan yaitu seperti sebagaimana hewan keledai manakala muncul birahinya maka keledai yang jantan mendatangi keledai betina dan begitu manusia yang ada di zaman terakhir terjadi sejelek-jelek manusia mereka melakukan perzinaan tak ubahnya perlakuannya itu seperti keledai jantan mendatangi keledai betina di tempat yang ramai di tempat yang walaiyadzubillah pemandangan yang di situ nampak kepada keburukan qala fa'alaihi atau fa'alaihim taqumu as-sa'ah di waktu itulah baru terjadi tentang perihal kiamat itu ringkas tentang penambahan hadis yang disebutkan oleh syarah dalam bab ini yaitu sebagai kelengkapan daripada hadis yang terjadi pada kisah terakhir tentang keluarnya Ya'juj Ma'juj keluarnya Ya'juj Ma'juj dan barakallahu fikum tentunya kalau kemudian naudzubillah kita dapati di sebagian tempat yaitu praktek-praktek perbuatan keji ini dilakukan tentunya barakallahu fikum itu bukan sebagai tanda-tanda yang dikatakan telah dekatnya tentang perihal hari kiamat karena itu terjadi barakallahu fikum setelah apa setelah dimatikannya ya cucu majus. karena ya cucu majus pasukan yang tidak ada satupun yang mampu untuk membunuh mereka kecuali doanya daripada Nabi Isa dan para sahabatnya yang dengannya Allah Azza wa Jal mengirim di tengkuk-tengkuk mereka itu apa? ulat yang dengannya mereka mati sebuah kekuatan yang luar biasa yang barakallahu sebagian mengatakan bahwa ya Majuj pernah muncul pada perang Tatar kan begitu ya ada mengatakan karena demikian disebutkan dalam sifat-sifat mereka itu sipit yang pendek orangnya matanya sipit eh, hidungnya juga apa bukan mancung, bukan kemudian dikatakan itu pada perang Mongol, perang Tatar yang pernah terjadi di mana Syekhul Islam juga ikut e, melakukan jihad padanya tetapi para praktikum ya cucu maju satu kaum yang dikatakan oleh Nabi tentang pertanda akan keluarnya telah ada mereka mampu melobangi dinding yang dibuat oleh apa Dulkornain tetapi ada pun keluar secara keseluruhan itu pada hari yang telah dihancurkannya tenteng tersebut dan itu menjadi pertanda tentang dekatnya apa? Hari kiamat. Nah, jadi dalam bab ini kita harus sesuai dengan bagaimana bimbingan para ulama. Jangan sampai oh sekarang banyak e, masuk di negara kita di mana-mana itu apa Tionghoa, Cina-Cina jangan sampai itu menerjemahkannya kan begitu ya. E, ini namanya kalau sampai demikian seorang sudah melebar penafsirannya kita kembali dalam penafsiran apa yang dikatakan oleh para ulama. Agama Islam ahlu sunnah mengajarkan bukan agama yang di situ berbau kepada provokasi, e, berbau kepada yaitu tahyiz, bagaimana mengobarkan kebencian dengan tanpa adanya eh, barakallahu e, perintah boleh kita mengobarkan yaitu kobarkanlah semangat jihad tapi kapan kepada siapa kan demikian yang Allah Azza wa Jal perintahkan terkait untuk mengobarkan perihal jihad fisabilillah tetapi yang harus kita ketahui mau diarahkan kepada siapa demikian pula kemana demikian pula atas bimbingan siapa pula demikian tentang pelengkap daripada apa yang telah ditulis oleh syarih dalam pembahasan fakrah yaitu poin yang disebutkan mualif tentang salah satu tanda akan dekatnya kiamat perihal Yajuj Majuj. Kemudian yang berikutnya kata muallif rahimahullah, "Tsumma qala khurujud dabah, khuruju ad-dabah." Akan keluarnya binatang melata. Qala ad-dabatu lughatan, ad-dabah lughatan kullu ma dabba 'alal ard, setiap yang melata, setiap yang melata di muka bumi. Wal muradu biha huna ad-dabatu allati eh, yukhrijaha yukhrijaha Allahu qurba qiyamis sa'ah tetapi yang dimaksud dengan binatang ini binatang yang menjadi pertanda akan dekatnya kiamat. Tidak semua, tidak segala, dan tidak semua jenis binatang yang kita boleh masing-masing menafsirkan. Tetapi yang dimaksud ialah akan menjadi pertanda tentang dekatnya kiamat. Wa khurujuha bitun bil Qur'ani wa sunnah. Adapun tentang perihal keluarnya binatang ini telah dikuatkan, ditetapkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Yaitu perihal yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, <clears throat> wa idha waqa al qaulu dan apabila telah terjadi yang bermakna perkataan telah jatuh, idha waqa al qaulu alaihim akhrajna lahum dabbah atau dabatan akan kami keluarkan seekor binatang yang melata minal ard dari bumi ini tukallimuhum yang akan berbicara dengan mereka yang akan berbicara dengan mereka apa pembicaraannya annan nasa kanu biayatina la yuqinun kata dabah tadi kata binatang tadi dahulu manusia itu adalah terhadap ayat kami mereka tidak meyakininya mereka tidak meyakininya Qala النبي صلى sallallahu alaihi wasallam, "Innaha lan taquma الساعة hatta تروا qablaha عشر ayatin." Demikian pula hadis yang barusan saja sudah kita bacakan bahwa <clears throat> kiamat tidak akan datang. asa kiamat tidak akan datang sampai kalian melihat sebelumnya sepuluh tanda-tanda yang menjadi pertanda tentang kiamat. Wa karaminha minha ad-dabah. Wadakar minha adaba. Nabi menyebutkan salah satunya ialah tentang keluarnya adaba. Rawahu Muslim. <clears throat> Qala walaysa fil Qur'ani wa sunnah as-sahiha ma yadullu ala makan khuruj hadhihi dabah. Adapun dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang tempat keluarnya binatang ini. Tentang keluarnya binatang ini. Demikian pula wasifatiha dan sifatnya. Wa inna ma waradat fi dzalika ahaditsun fi sihhatihan nazar. Dan kata Syarih bahwa di sana ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya demikian pula keluarnya di mana tetapi dari sisi kesohehan riwayat tersebut ialah sebuah riwayat yang dikritik ataupun perlu ditinjau ulang. Wa zahirul Quran innaha dabatun <clears throat> tumbirun nasa biqurbil adab wal halak wallahu alam adapun yang zahir dan yang nampak daripada ayat yang tertera dalam surat An-Naml pada ayat yang ke-82 keluarnya binatang ini akan memperingatkan manusia memperingatkan kepada manusia tentang apa tentang dekatnya azab dan tentang dekatnya kebinasaan tentang dekatnya azab dan tentang datangnya kebinasaan <clears throat> Dan barakallahu fikum adapun terkait dengan masalah apakah hewan itu bisa berbicara, tentunya jawabannya sangat mungkin. Karena pada hewan itu punya lisan, kan begitu ya. Di sana ada makhluk yang Nabi beritakan yang tanpa lisan secara penglihatan kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi." Tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Jamadat. Benda-benda yang e, mati, benda-benda yang tidak hidup, mereka bertasbih seperti batu. Kan demikian ya. Tonggak dan yang lainnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa apa? Uhud. Uhud. Gunung Uhud dikatakan e, meng, apa, mengucapkan salam kepada apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula batu yang membajak, dua batu yang membajak datang kepada Nabi ketika ada seorang siapakah yang menjadi saksi bahwa kamu itu seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan Allah, maka datanglah dua batu yang datang seperti taubahnya e, membajak bumi, kemudian datang keduanya mengatakan bersaksi bahwa engkau adalah Nabiullah. Demikian pula barakallahu fikum tentang kisah ketika orang-orang kafir menantang kepada Nabi tentang tanda-tanda bahwa engkau seorang rasul, maka Allah kuatkan bahwa di sana ada apa? pelepah daripada kurma yang datang kemudian menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga barakallahu fikum terkait dengan perihal-perihal orang mungkin mengira sesuatu tidak bisa berbicara tetapi pada hakikatnya kalau Allah menghendaki akan terjadi akan apa terjadi. Kita kembali kepada apa yang dikatakan muallif uh, rahimahullahu taala. Jadi secara zahir bahwa apa yang tersebut dalam surat An-Naml ialah munculnya eh, dabah ataupun binatang melata tadi ialah mengingatkan kepada manusia terkait dengan apa? Terkait dengan dekatnya adab dan juga terkait dengan eh, datangnya hari yang akan membawa kepada hancur dan binasanya manusia. Suma kala al-khamis yang kelima dari sekian berita yang kata muallif al-iman bima ja'a rasul mengimani dengan apa yang dibawa rasul yang diberitakan rasul ialah tulu usyamsi min maghribiha akan terbitnya matahari dari arah barat <clears throat> Qala tulu syams min maghribiha sabitun bil kitabi wa sunnah. <clears throat> Adapun terkait dengan matahari itu akan muncul dan akan terbit dari arah barat perihal yang ditetapkan pada Al-Qur'an dan sunnah yaitu ketetapannya tentang barakallahu fikum sisi berita itu dari mana bisa dipertanggungjawabkan, maka kita kembalikan kepada apa? Alkitab wa sunnah. Alkitab wa sunnah. Sedikit barakallahu fikum sebagai bentuk penekanan bahwa seorang itu tidak kemudian dalam beragama ini memperkaya dalil, memperkaya ilmu, memperkaya pengetahuan, luas pengetahuannya, luas maklumatnya, tetapi tidak mau menerapkan atau barangkali fikum mereka justru sebagai orang-orang yang tidak bisa diberikan atau orang-orang yang tidak Allah berikan taufik untuk kemudian mengamalkannya. Kami cukup membahayakan. Sebagai misal, ya, sebagai misal manakala seorang dihadapkan dengan suatu keadaan muncul apa-apa yang diistilahkan ini zaman fitnah perlu dihadapi dengan ilmu karena ilmu itu sebagai perisai, ilmu itu sebagai senjata mukmin, ilmu sebagai tameng, pelindung. Naam, demikian sesungguhnya merupakan sebab. Tetapi dengan ilmu mutlak, tentunya seorang barakallahu fikum tidak akan bisa menjadikan sebagai tameng dan pelindung. Tetapi ilmu yang dimaksud ialah ilmu yang kemudian dengannya seorang diberi taufik. Seorang diberi apa? Taufik. Lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala di zaman Marwan yang diliputi, ya, diliputi pemimpin tertinggi, penguasa tertinggi diliputi dengan syubhat apa namanya? Syubhatnya Mu'tazilah, yaitu apa? Khalqul Quran. E, pemikiran itu dicuci dengan didoktrin bahwa Quran itu makhluk. Mohon maaf, sampai pemimpin tertinggi kalau bahasa-bahasa di negara kita kan RI1 kan begitu ya. Itu diaba dikuasai, dibisiki oleh apa pemikiran untuk mengatakan Quran makhluk. Ternyata sekualitas Imam Ahmad untuk sampai bisa kalau istilahkan apakah Imam Ahmad bukan tipe orang yang kemudian pengiriman surat memberikan apa nasihat bala para ulama orang-orang yang giat memberikan apa memberikan nasihat kepada penguasa-penguasa Contoh-contoh yang mungkin kita dapati di masa-masa lalu. Bagaimana Musa alaihissalam dengan apa? Keterbataannya dalam berbicara. Yaitu terbatanya dalam eh, berbicara. Terbata-bata dalam berbicara. Dikatakan apa? E, ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan idhaba kepada siapa? Fir'aun. Faqula lahu qawlan layinan. la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Faham ketika Nabi Musa salam ada cacat pada lisannya apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alni apa? Waziran min ahli, Harun akhi." Ya Allah, jadikanlah seorang utusan yang bersamaku dari keluarga keluargaku. Siapa itu? Harun. Harun. Yang kemudian dengannya akan menjelaskan. Kan begitu. Itu pun apa-apa kemudian diterima. Apakah kemudian Fir'aun waktu itu menerima dakwahnya Musa dan dakwahnya Harun? Begitu pula barakallahu fikum di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan para fukoha, yang dikatakan istilah fukoha itu manusia-manusia yang dalam tingkat keilmuannya mereka itu matang. Kalau zaman istilah fukoha, orang yang fatih itu keilmuannya matang. Dalam menjawab sebuah masalah pertimbangannya luar biasa. Boleh diistilahkan kalau diukur dengan syariat itu tidak ada melesetnya begitu. Tetapi mereka bukan kemudian orang yang ahli di lapangan dalam menghadapi apa? Fitnah, mokif. Datanglah mereka kepada Imam Ahmad. Wahai Imam. Fitnah sudah mulai apa? E, fitnahnya sudah mulai membakar. Yaitu semakin apa? Semakin parah terbunuh sekian banyak alim. Karenanya mereka mengusulkan bagaimana kalau kita melakukan pemberontakan. Bagaimana kalau kita melakukan apa? Pemberontakan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, adima adima. Apa pandangan Imam Ahmad? Pandangan Imam Ahmad rahimahullah bahwa kalau kemudian memberontak kepada penguasa dalam tujuan untuk barakawafikum, fikum mengangkat kalimat tertinggi bahwa Quran itu bukan makhluk, Quran kalamullah, ini kan pembelaan, kan begitu ya. Dan para ulama orang yang terdepan dalam membela syariat. Tetapi kalau sampai konflik sesama muslim, maka barakallahu fikum imam mengatakan darah dijaga, darah dijaga. Ini fitnah barakallahu fikum kalau sampai semua pihak dilibatkan, maka banyak orang-orang yang tidak tahu masalah juga apa? terbunuh dan darah semakin banyak tersimbah. Sabar. Sabar sabar sampai Allah Azza wa Jalla kirimkan yaitu dalam masa-masa yang dengannya yaitu kembali kepada perihal apa? Kembali kepada perihal pemahaman Al-Qur'an kalamullah. Al-muayyid billah, seorang yang dikuatkan oleh Allah sampai pada satu masa yang dengannya kembali pemahaman tersebut. Kembali kepada pemahaman tersebut. Nah, orang kadang demikian. Ya, ya mohon maaf ya, konflik-konflik yang kadang terjadi semakin serunya, semakin kencangnya fitnah para fikum terus semakin melanda baik terkhusus kaum muslimin secara umum maupun kaum muslimin secara khusus. Kaum muslimin secara khusus atau bukan lagi kepada sekian banyak firqah tetapi mungkin juga di kalangan ahlu sunnah secara khusus. Ahlu sunnah secara khusus. Nah, Fabarakallahu fikum dalam bab ini tidaklah semata-mata yang namanya ilmu, pengetahuan. Seorang kemudian dimasukkan banyak contoh, sekian banyak pentakbiran-pentakbiran yang ada, ayat yang dikeluarkan hadis, sekian contoh-contoh praktek para ulama. Lihat, para ulama itu di masa dahulu, mereka itu kalau berselisih, perselisihan misalnya Imam Bukhari dengan Imam Tuli tidak menjadikan sebuah perseteruan seperti itu. Lu ada apa ya akhi, barakallahu fikum. Bagaimana Anda mendudukkan, memposisikan Kan begitu ya. Fabarakawafikum tentunya bab-bab yang semacam ini bukan kemudian dengan yaitu kemampuan dan gayanya kita ingin menarik-narik sesuatu masalah yaitu dikait-kaitkan dengan bagaimana dulu para ulama ketika terjadi. Karenanya barakallahu janganlah kemudian seorang semata-mata yaitu yakin dan mantap bahwa semata-mata dengan keilmuannya itu mampu akan apa menyelamatkan dirinya tetapi hendaknya seorang terus banyak-banyak berdoa kepada Allah as-sabat, yaitu keteguhan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibimbing kepada keteguhan, yaitu keistiqamahan di atas al-haq. Dan jangan sampai seorang barakalafikum fikum tergelincir dengan istilah bahwa ilmunya yang ada tadi tidak membimbing dirinya. Kan begitu ya sebuah ilmu yang dimiliki tidak membimbing dirinya. Nah, karenanya pada sebagian-sebagian istilah kan kadang itu orang di masa-masa tertentu dengan kebodohan itu bermanfaat kan begitu ya? Apa? Seorang kadang lugu kan demikian ya. Tetapi kadang dengan kepintarannya justru sekian banyak dalil keluar, pembelaan-pembelaan. Berupa apa? Pembelaan-pembelaan. Kita kembali Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang ditetapkannya berita keluarnya ataupun terbitnya matahari dari arah barat. Qala yaum atau yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Hari ketika datang sebagian ayat-ayat Rabbmu yaitu hari yang di situ tidaklah keimanan itu bermanfaat berguna bagi diri seseorang. Tidaklah keimanan itu ber, bermanfaat, berguna bagi diri seseorang. Lam takun amanat min qabl. Ketika dia bukan orang-orang yang di hari itu sebelumnya telah beriman. Yaitu seandainya sebelumnya beriman, para kalafikum, mungkin dia akan dikeluarkan. Tetapi orang-orang yang sebelumnya belum pernah beriman, lalu beriman di waktu itu, maka iman tidak memberi manfaat kepada dirinya. Au kasabat fi imanihim khairah. Atau seorang barakallahu dengan iman yang ada tadi belum pernah berbuat, belum pernah melakukan satu kebaikan. Wal murad bidzalik tulu syams min maghribiha. Yang dimaksud ialah hari. Ingatlah hari kalau sudah matahari terbit di arah Barat atau dari arah barat, tiba-tiba orang mengatakan amantu billah. Hari ini aku beriman kepada Allah. Kan begitu ya. Hari ini aku yakin. Ternyata berita-berita yang dulu orang mengatakan termasuk tanda-tanda kiamat kalau matahari itu sudah terbit dari arah barat. Disanggahlah, dibantahlah, tidak diyakinilah kan begitu ya. Gak mungkin dengan teorinya, dengan ilmunya. Oh, namanya beredar, namanya berputar, namanya berjalan, tidak mungkin. Fabarakalafikum. Tetapi ketika terjadi, dia mengatakan, yaitu aku beriman kepada Allah. Maka kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qabl au kasabat fi imanihim khaira. Ini orang-orang yang hari itu mengatakan aku beriman, tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'a hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah barat. Fa idza ta'at wa an nasu amanu ajma'una. Kata Nabi, ketika matahari sudah terbit dari barat dan manusia semua mereka terbelalak dengan matanya melihat, menyaksikan dan di hari itu kata Nabi, An-nasu amanu ajma'un, ra'ahan nasu ajma'a amanu ajma'un, mereka yang melihat semua beriman, wa hin, dan itulah waktu yang kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha. Keimanan di hari itu tidak memberi manfaat kepada masing-masing Dilang takun amanat min qabla. Orang-orang yang sebelumnya belum beriman, tapi imannya di hari itu au kasabat fi imanihim khaira atau mereka-mereka yang barakallahu fikum tentang keimanan yang ada tadi belum pernah berbuat tentang satu kebaikan sedikit pun. Kemudian barakalafikum fikum yang berikutnya ialah adabul qabri wa na'imuhu haqqun. Tentang adab kubur, siksa kubur dan nikmat kubur itu perkara yang hak. Perkara yang hak. Waqad ista'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu dan Nabi berlindung darinya. Wa amara bihi fi kulli salatin bahkan beliau memerintahkan agar seorang berlindung di setiap kali salatnya. Qala wa fitnatul qabri haqqun dan terkait dengan fitnah kubur itu juga perkara yang hak wa su'alu munkar wa nakirin haqqun pertanyaan dua malaikat mungkar nakir juga perkara yang hak wal ba'su ba'dal mauti haqqun dibangkitkannya manusia dihidupkannya manusia dan mereka akan dibawa ke suatu tempat juga setelah kematian merupakan kebenaran wa dzalika hina eh, yanfaqu israfil israfilu alaihi salam sur dan hari itu ialah hari ketika Israfil meniup sangkakala Faidahum al ajdati ila rabbihim yansilun. Hari yang barakalafikum tatkala mereka itu dibangkitkan. Dibangkitkan dari tempat-tempat dikuburkannya mereka kepada Rabbnya mereka itu barakalafikum dalam kondisi menghadap atau berdatangan. Qala asyarh fitnatul qabri tentang fitnah kubur. Al fitnatu lughatan bahasa fitnah secara lughah ikhtibaru yaitu ujian wa fitnatul qabri adapun ujian khusus yang ada fitnah di alam kubur ialah su'alul mayyit an rabbih wa dinihi wa nabiyhi pertanyaan kepada mayit pertanyaan kepada mayit tentang siapa robnya, tentang apa agamanya, dan tentang siapa nabinya. Wahia sabitatun bil kitabi wa sunnah. Dan perkara ini ketetapannya ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Ibrahim Pada ayat yang ke-27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah teguhkan. yusabbitullah eh, sabbatallah yaitu Allah teguhkan, Allah kokohkan, Allah kuatkan dari iman yang mereka miliki. Siapa itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman bil qauli sabit dengan kalimat dengan ucapan yang kokoh yang tidak berubah fil hayati dunia, di waktu hidup di dunia wa fil akhirah dan di alam akhir yang dimaksud dengan fil akhirah ialah inda <clears throat> al mamat ketika mereka mati ketika mereka meninggal kapan ketika datang malaikat menanyakan tiga hal tadi di waktu di dunia mereka juga orang-orang yang kokoh Kan begitu ya. Di waktu di dunia mereka mempelajarinya. Karena barakallahu fikum termasuk sebab mengokohkan mengokohkan tentang man rabbuk siapa rabbmu rabbunallah rabb kami adalah Allah <clears throat> itu kalau seorang barakallahu fikum senantiasa mempelajari pelajaran-pelajaran yang di situ mendukung pelajaran-pelajaran yang menguatkan tentang perihal akidah perihal tauhid Demikian pula, wa madinuk apa agamamu? Dinin Islam, agama ke Islam. Begitu pula yang mengokohkan seorang untuk kemudian kokoh senantiasa baik di dunia maupun di akhirat untuk barakallahu fikum e, mengucapkan kalimat ini tentunya barakallahu fikum mempelajari agama kita. Demikian pula waman nabiyuk siapa nabimu? Siapa nabimu? Tentunya dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajarinya. Firman qala yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Juga hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-muslim idza su'ila fil qabri seorang muslim jika ditanya di alam kubur syahidan an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dan dia bersaksi ketika ditanya di alam kubur dia bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah qala fadzalika Qauluhu ta'ala itulah sebagai bentuk penterjemahan daripada perwujudan yaitu janji Allah Subhanahu wa taala yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Hadis muttafaqun alaih. Qala wasail malakan. Dan yang bertanya itu dua malaikat. Likaulin Nabi SAW hal itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Innal 'abda ida wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuh kata Nabi seorang hamba yang sudah meninggal kalau sudah dibaringkan kalau sudah dibaringkan di liang kuburnya dan istilah liang kubur itu kan ada mengatakan eh, liang lahat kan begitu ya eh, asalnya dari kata-kata al-lahdu itu al mayyid Jadi asalnya kalau berbentuk lahat itu ialah kalau menguburkan dibuat kotak demikian digali dalam lalu bagian ke arah sisi barat sudut barat itu dilubangi secukup untuk apa memasukkan jasad daripada mayat tadi. Jadi apa? Terjadi di situ apa? Syekh yaitu e, ke tempat yang di situ barakalafikum e, eh, berada pada sisi yang bagian barat, sisi bagian barat. Nah, itu namanya apa? Lah, adapun nanti kalau seorang mungkin dikatakan di tengah, adanya apa? Lobang di tengah. Para ulama mengatakan bahwa dua hal ini Bukanlah kemudian dikatakan siapa yang membuat di posisi di bagian barat eh, sebuah lahat yaitu lubang itu sesuai dengan sunnah siapa yang membuat syak ya, tengah di lubang itu tidak sesuai dengan sunnah para ulama menyebutkan melihat kondisi tentang apa kontur tanah melihat kondisi tanah kalau tanah dibuat yaitu apa tadi eh, lahat misalnya di lubang kemudian bagian apa bagian baratnya itu di lobangi kemudian bisa dipakai memasukkan e, jasad daripada jenazah tadi, maka seandainya tidak runtuh itu apa? perkara yang dikatakan afdol. Tetapi kalau posisinya tidak memungkinkan kecuali harus dibuka di tengah, yaitu dibuat lubang tengah untuk meletakkan jasad si mayit, itu pun juga mengapa kalau kemudian mengkhawatirkan tanah tadi runtuh jika dibuat e, posisi apa? dibuat lahat. Nah, sehingga barakallahu fikum dalam bab ini tentunya eh, kembali kepada bagaimana penjelasan dan penjabaran para ulama. Kemudian kata Nabi, seorang kalau sudah diletakkan di liang lahatnya, watawalla anhu ashabu, kemudian sahabat-sahabat yang mengantarkan tadi sudah pergi, innahu la a qara'a ni'alihim. Terdengarlah bunyi terompah daripada sandal sandal mereka. Qala ya'tihi malakan kemudian datanglah malaikat fayuqidani. lalu mendudukkan jasad tadi yaitu didudukannya jasad tadi oleh dua malaikat tadi <clears throat> wasmuhuma adapun nama keduanya mungkar wa nakir kama rawahu Tirmizi an Abi Hurairah marfu'an wa qala hasanun gharib qala al-Albani wa sanadu hasan wa huwa ala syarti Muslim sebagian ulama uh, ada yang menyebutkan bahwa hadis ini termasuk perkara yang diperselisihkan, tetapi seperti yang dikatakan oleh uh, muallif rahimahullah bahwa hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah dan dikatakan hasan gharib dan Asy-Syaikh Albani rahimahullah mengatakan bahwa sanadnya hasan dan atas persyaratan Imam Muslim. Wasu'al amun lil mukallafin minal mu'minin wal kafirin Kata beliau bahwa pertanyaannya umum, pertanyaan dua malaikat itu umum. Baik kepada orang yang mukallaf yang sudah mendapat beban syariat dari orang-orang mukmin maupun orang kafir. Umum. Qala wa min hadhil umma wa ghairin dan juga umat Muhammad dan juga umat-umat sebelumnya. Umumnya seperti itu. Mukmin maupun kafir. Umat Muhammad atau umat-umat sebelumnya. Al-qaulis sahih atas pendapat yang benar Wa fi ghairil mukallafin khilafun. Adapun orang-orang yang belum mukallaf, yaitu mereka-mereka yang belum terbebani syariat, itu terjadi persisihan. Wa zahiru kalami Ibnu Qayyim fi kitab Ar-Ruh tarjihu as-su'al. Adapun Ibnu Qayyim juga menyebutkan tentang khilaf tersebut dan yang zahir bahwa barakallahu fikum beliau menguatkan pendapat bahwa mereka-mereka yang juga belum mukallaf mendapatkan pertanyaan ini. Itu zahir daripada yang nampak pada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa yustasna min dzalik asy li hadits rawahu nasai dan dikecualikan mereka-mereka yang meninggal dalam kondisi syahid seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai wa man mata murabitan fi sabilillah li hadithi rawahu Muslim dan juga orang-orang yang meninggalnya karena berjaga. Berjaga di medan front terdepan pada waktu seorang melakukan pertempuran. Itu hadis yang diisyaratkan terkait dengan orang-orang yang syahid, orang-orang yang syahid kata Nabi ketika seorang bertanya, "Ana rajulan qala ya Rasulullah, ma badul mu'min yuftanuna fi quburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, apa alasannya apa gerangan? Orang-orang mukmin difitnah, ditanya di alam kubur, kok Anda mengatakan kecuali orang-orang syahid, kecuali orang-orang yang meninggalnya dalam kondisi apa? Syuhada. Qala kafa bi uh, barqatil asyuf cukuplah kilatan pedang Cukuplah kilatan pedang yang mereka lakukan yaitu ketika mereka perang. Yang dimaksud ialah ala ra'sihi fitnatun. Cukuplah yang namanya pedang yang hampir-hampir uh, atau pedang-pedang yang dikatakan uh, mereka dapat dalam perangan yang kemudian sebagian mereka terbunuh itu sudah menjadi fitnah bagi mereka begitu ya. Itu sudah menjadi fitnah bagi mereka sehingga orang-orang syahid itu barakallahu fikum tidak diuji dengan pertanyaan pada hari kiamat. Demikian pula terkait dengan ribat. Demikian pula terkait dengan ribat e, eh, sebuah hadis yang barakallahu fikum disebutkan bahwa ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami wa syahrin. Uh, khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Seorang yang berjaga di medan tempur di tempat penjagaan itu lebih mulia ketimbang sholatnya dan puasanya mereka selama satu bulan selama satu bulan wa in mata jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh dan kalau sudah meninggal maka pahala terus mengalir dulu yang pernah mereka kerjakan demikian pula wa, wa ujri alaihi rizquh dan rezekinya juga tetap mengalir kepada mereka Demikian pula barakallahu fikum eh, hadis yang menyebutkan tentang perkara yaitu perihal bahwa orang-orang yang mati syahid sesungguhnya mereka itu ahya khairu apa amwat. Mereka itu masih hidup dan bukanlah meninggal. Demikian wallahu alam terkait dengan poin-poin yang disebutkan muallif rahimahullah sampai pada akhir pembahasan terkait dengan masalah apa? Masalah fitnatul al-qabr adabul qabri demikian pula na'imuhu haq demikian pula fitnatu al-qabr dan insyaallah poin-poin yang berikutnya akan kita susulkan terkait dengan hadis-hadis yang menyebutkan berkaitan dengan tanda-tanda akan dekatnya kiamat yaitu akan terjadinya daripada kiamat dan insyaallah dengan e, barakallahu beberapa tanda yang ada Demikian pula beberapa hal yang disebutkan Nabi SAW. Di situ barakallahu fikum muallif akan mengakhiri terkait dengan pembahasan e, perihal yang ada kaitannya dengan keimanan yang kemudian akan disusul dengan masalah hukukun nabi wa ashabih, hak nabi dan para sahabat-sahabatnya. Allah alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. E, mohon maaf jika ada kekurangan dan Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita. Kita cukupkan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.